Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam, pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan. Saya sebenarnya tak nak berpantun. Tapi dalam tradisi Melayu bila ada pantun mesti dijawab. Untuk mengambil syarat itu saja sebenarnya. Anak raja memakai katun, katun dipakai di kayu ara. Saya tak lagi berpantun, sudah dibawa pengacara. Yang sama-sama kita hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Rektor College University Islam Selangor beserta para timbalan, dekan, pensyarah, pelajar-pelajar. Tak dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malam ini tajuk kita adalah sunnah pengamalan dan cabaran di tengah masyarakat. Pertama saya ingin nak jelaskan makna sunnah dulu. Sunnah artinya kebiasaan. Jadi kalau ada seorang selepas makan dia merokok, selepas makan dia mengisap rokok, selepas makan dia hidupkan rokok, maka mak merokok selepas makan itu sunnah. Kita belum masuk lagi sunnah Nabi, bukan sunnah Nabi. Sunnah siapa? Sunnah dia lah. Sunnah. Ada seorang perempuan. Bila dia nak pergi ada jemputan, dia pakai lipstick. Bila dia nak pergi walimah, dia pakai lipstick. Maka memakai lipstick itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Kebiasaan. Oleh sebab itu orang menterjemahkan sunnah dalam bahasa Inggris adalah tradition. tradisi, kebiasaan. Adapun yang dimaksud dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lima. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khulqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jelaskan lima-lima. Sunnah pula dalam hadis dikatakan mansana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa wizru fawalahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Jadi sunnah ini ada dua. Yang baik-baik sunnah hasanah. Yang tak baik sunnah sayyi'ah. Maka disebut dengan sunnah. Makanya ada namanya Fakulti Usuluddin Jabatan Quran Sunnah. Di Jakarta ada namanya Darus Sunnah. Dar rumah. Sunnah tempat belajar sunnah. Rumah tempat belajar sunnah disebut dengan Darus Sunnah. Tapi tempat saya belajar di Maghribi dulu di Rabat namanya Darul Hadis. Apa beza hadis dengan sunnah? Hadis baharu. Lawan daripada baharu qadim. Untuk membezakan mana yang qadim, mana yang baharu, yang qadim itu Quran. Sedangkan penjelasannya dari hadis Nabi wa anzalna ilaika dzikra. Aku turunkan kepadamu az Al-Qur'an litubayyana linnas. Penjelasan isi Al-Qur'an itu itulah dia hadis. Sunnah Rasulullah sallallahu maka disebut ini kitab hadis, ini kitab sunnah. Sesetengah ada yang mengatakan hadis muradif dengan sunnah. Hadis sunnah, sunnah hadis sama saja. Tapi ada pula yang membezakan. Hadis itu apa? Sejak mula Nabi lahir hingga meninggal. Sedangkan sunnah, sejak Nabi dapat wahyu hingga meninggal. Kalau begitu lebih luas hadis daripada sunnah. Bagi yang membezakan. Di antara yang membezakan itu adalah Syekh Malibari. Di mana letak sunnah-sunnah ini? Sunnah berada di kepala sahabat. Sebab mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hidup bersama Nabi. Mereka perang bersama Nabi. Mereka menengok gigi Nabi patah. Mereka menyaksikan bagaimana Nabi berwudu. Hadis tentang wudu diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan. Dia masukkan tangannya dia bagi tahu bagaimana cara berwudu. Beginilah aku menengok, memandang, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian hadis-hadis ini ditulis sejak masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Aku orang paling banyak menghafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diakui oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, aku banyak menghafaz hadis. Tapi Abdullah bin Amar bin As lebih banyak lagi. Kenapa? Li'annahu yaktub wa ana la aktub. Karena Abdullah bin Amr bin As menulis sedangkan Abu Hurairah tidak menulis. Dulu manakala Abdullah bin Amr bin As menulis hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Orang-orang Arab berkata, mengapa engkau tulis? Nabi Muhammad itu kan manusia biasa. Semua yang keluar dari mulutnya dia akan marah, dia akan diam, dia akan menangis. Kenapa engkau tulis? Maka datanglah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bolehkah aku menulis?" Apa kata Nabi SAW? Oktob tulis. Wallahi, ma kharaja minhu illa haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali hak. Yang keluar dari mulutku ini adalah benar. Itulah makna ayat Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya tidak percaya kepada hadis. Saya tak percaya kepada sunnah. Kerana hadis baru ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari meninggal tahun 256. Maknanya dia hidup dua abad setengah selepas Nabi Muhammad SAW. Mana hadis selama dua abad setengah itu? Aku tak percaya kepada hadis. Sebab selama dua abad setengah hadis tak ditulis, hadis sudah hilang. Itu hanya dibuat orang pada abad ketiga. Bila ada orang semacam ini, kita bagi tahu pada dia. Engkau kalau bodoh, bodoh saja. Jangan ajak orang lain. Hadis sudah ditulis pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala tahun ke-8 Hijrah, Nabi datang ke kota Makkah Al-Mukarramah membawa 10.000 pasukan dipimpin oleh panglima perang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ketika itu datang seorang lelaki dari Yaman namanya Abu Syah. Apa kata Nabi? Uktubu li Abi Syah tuliskan hadis untuk Abu Syah supaya boleh dia bawa nanti ke Yaman. Itu menunjukkan pada zaman Nabi sudah ditulis. Tapi ada yang mengatakan hadis tak boleh ditulis. Nabi sendiri berkata, "La taktubu anni ghairal Qur'an wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuh." Jangan tulis selain daripada Quran. Siapa yang menulis selain Quran maka hapuslah. Tak boleh menulis hadis. Fahami dengan baik. Kenapa dia izinkan pada Abdullah bin Amr bin As? Kenapa dia suruh tulis untuk Abu Syah? Kenapa tiba-tiba dia mengatakan tak boleh menulis? Maka ulama mengkaji. Rupanya Nabi melarang menulis hadis satu safhah, satu page, satu muka surat bersatu antara hadis dengan Al-Quran. Khaufal iltibas, khawatir bercampur aduk bagi yang tidak hafaz. Mana hadis, mana Quran, mana ayat, mana sunnah. Tak boleh dia membezakan. Maka kata Nabi, kalau hafal iltibas takut bercampur aduk, jangan tulis. Siapa yang menulis hadis dalam ayat Quran, hapus. Tapi bagi siapa yang aman daripada iltibas, silakan menulis. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Maka kita hari ini tinggal membaca saja. Saya tak percaya kepada hadis, saya tak percaya kepada sunnah. Kalau kamu tak percaya kepada hadis, tak percaya kepada sunnah, bagaimana solat zuhur empat rakaat, apa ada dalam Al-Quran itu? Ya ayuhalladzina amanu sallu zuhra arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Mana ada? Apa ada dalam Quran itu tawab tujuh putaran diawali dari hajar aswad? Apa ada dalam ayat Al-Quran itu membayar zakat kambing 40 ekor kambing, maka bayarkan satu kambing, lima ekor onta, bayarkan satu kambing. Mana ada? Lalu di mana penjelasan? Wa aqimus salah, alladzina yuqimuna salah, aqimis salah. Bagaimana cara salat? Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu bagaimana aku salat. Adapun ayat Al-Qur'an berkata wa atimul haja, sempurnakan haji wal umrata, ibadah umrah lillah. Bagaimana cara melaksanakan haji dan umrah? Penjelasannya dalam hadis. Khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik cara ibadah haji dan umrah daripada aku. Oleh sebab itu orang yang ingkar sunnah, ingkar hadis, sesungguhnya mereka adalah ingkar Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sendiri menyuruh mengambil hadis. Wa ma'atakumur rasulu fakhuduh. Apa yang dibawa oleh Rasul SAW ambillah. Apa yang dibawa Nabi sunnah. Wa ma'nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Wa anzalna ilaika dzikra. Nama dia Al-Quran nama dia Al-Furqan, nama dia Al-Kitab, nama dia Az-Zikra. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan ini kepada kamu. Maka Allah yang menurunkan Al-Quran litubayyina linnas. Setelah kami turunkan Al-Quran, engkau menjelaskan isi-isinya. Datanglah sahabat bertanya, Yas'alunaka anil khamri wal maisir, Yas'alunaka anil yatama, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil mahid. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada dialog antara Nabi dengan sahabat. Nabi menjelaskan, dari mana kita tahu hadis tentang cara mandi? Kalau bukan hadis riwayat Aisyah. Bagaimana kita tahu cara Nabi berwudu? Kalau bukan salah satunya hadis Sayyidina Abbas, Sayyidina Utsman bin Affan. Bagaimana kita tahu cara Nabi beribadah salat? Kalau bukan dari hadis-hadis yang disusun oleh para ulama. Begitulah mereka melihat. Bahkan bagaimana cara Nabi melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Itu diriwayatkan oleh para sahabat. Dari sahabat ke tabi'in. Dari tabi'in ke tabi'in. tabi'in dari tabi tabiin kepada imam mazhab sampailah kepada yang menulis kutubus sittah. Senang saja menghafaz dua sahih, empat sunan. Dua sahih, empat sunan. Dua sahih, sahih wari, sahih muslim. Empat sunan, mudah cara menghafaznya. Awal abu, ujung ibnu. Abu Daud, ibnu Abu Daud, ibnu Majah. Antara Abu Daud dan ibnu Majah, Nasai dan Tirmidhi. Sebab nampaknya simpel saja. Tapi kita mesti ajarkan pada penuntut-penuntut, pelajar-pelajar, mahasiswa, mahasiswi kita bagaimana cara menghafaznya. Dua sahih, empat sunan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Empat sunan yang awal Abu, yang akhir Ibnu. Abu Daud, Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi. Kenapa mereka menulis ini semua? Bermimpilah Imam Al-Bukhari pada suatu malam. Dalam mimpi itu nampak dia sedang memukulkan kipas kepada lalat. Nampaknya lalat dia pukulkan. Dia pukul lalat dengan kipas lalu dia tanya kepada gurunya, "Wahai Tuan Guru, ya, Aku bermimpi. Apa yang kau lihat dalam mimpimu? Aku melihat aku sedang memandang, aku menghalau lalat. Kata guru dia, engkau sedang membersihkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada hadis-hadis palsu. Dari mana kita tahu hadis ini palsu? Maka yang mengasaskan pertama kali syarat rukun hadis sahih disusun oleh Imam Al-Bukhari. Tapi Imam Bukhari tak ada berkata, ini syarat hadis sahih tak ada. Ulama-ulama yang menyusun belakangan ittisalus sanad. Apa itu hadis sahih? Matta sala sanaduhu biriwayatil adlid dhabit anil adlid dhabit ila muntahahu wa salima minas suzuz wal ilal. Hadis sahih adalah syarat pertama ittisalus sanad. Sanadnya mesti bersambung. Yang kedua adalah turawi. Rawinya mesti adil. Yang ketiga dokter rawi. Rawinya mesti punya ingatan yang kuat. Yang keempat salamatun minas suzuz. Tak boleh ada syaz. Apa itu syaz? mukhalafatus siqah liman huwa awsaq minhu. Ada rawi yang siqah, tapi ada rawi yang lebih siqah. Tak boleh mukhalafah. Kalau dia mukhalafah maka dia syaz. Yang keenam, yang kelima minal illah. Tak boleh ada illat. Sababun khafiyun yaqdah fi sihatil hadis. Ada sebab kecil saja, begitulah telitinya mereka. Hari ini bila penuntut-penuntut menulis makalah. Lalu kemudian dia presentasikan di depan kawan-kawan dia di kelas. Hari ini saya sedang menjelaskan tentang Sayyidina. Sayyidina itu boleh diucapkan. Karena Nabi sendiri mengatakan, Hadha Sayyiduna a'taqa Sayyidana. Ini datang Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan daripada budak hamba sahaya Sayyidina Bilal. Kalau boleh menggunakan Sayyidina kepada Abu Bakar, boleh menggunakan Sayyidina kepada Bilal, mengapa tak boleh menggunakan Sayyidina kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sendiri mengatakan, "Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah." Sesungguhnya Hasan dan Husain dua pemimpin pemuda penghuni surga. Kalau cucunya dipanggil Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, mengapa tak boleh memanggil datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Argumen-argumen Dalil-dalil hujah-hujah itu ditulis oleh penuntut mahasiswa dalam sebuah makalah. Dia presentasikan, didengar oleh yang lain. Lalu kemudian bertanya mereka, dari mana kamu dapat ini? Saya dapat ini dari buku. Buku siapa? Bukunya bertajuk 37 Masalah Populer. Siapa menulisnya? Abdul Somad. Pernah kamu berjumpa dengan dia? Tidak. Diterima. Zaman sekarang kalau ada orang menulis dari buku, dia ambil dari buku, dia tak pernah berjumpa dengan yang menulis buku, maka makalah dia diterima. Tesis master dia diterima. Risalah doktorah dia PhD, Doctor of Philosophy diterima. Tapi dulu Imam Bukhari mensyaratkan al-liqa. Mesti berjumpa antara satu rawi dengan satu rawi. Satu periwayat dengan satu periwayat. Begitulah ketatnya syarat yang ditetapkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Begitulah beza kenapa Bukhari lebih tinggi daripada Muslim. Imam Muslim tidak mensyaratkan mesti ada liqa. Cukup dengan muasarah saja. Hidup sezaman cukup. Sezaman dia walaupun tak berjumpa sahih. Tapi Imam Bukhari tak begitu. Mesti ada subutul liqa wal muasarah. Dari mana kamu dapat hadis ini? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Berjumpa Imam Bukhari dengan Abdullah bin Maslamah. Berjumpa. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Berjumpa Malik bin Anas dengan Abdullah bin Maslamah. Ya, murid dia. Belajar dengan dia. Imam Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Sinan. Abu Sinan dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Berjumpa Abu Hurairah dengan Nabi. Ya, dia Islam tahun ke-7 Tiga tahun dia bersahabat dengan Nabi, makan dengan Nabi, ikut dengan Nabi. Man aku, siapa yang membentangkan sorbannya sampai aku menyampaikan hadisku ini, falayan sama sami aminni abada, maka dia tidak akan lupa apa yang dia dengar dariku selamanya. Maka sahabat yang pertama membentangkan sorbannya adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Duduk Nabi menyampaikan hadis-hadisnya. Selepas Nabi menyampaikan hadis, lalu datang Abu Hurairah menggulung sorban itu. Maka apa kata Abu Hurairah? Sejak saat itu aku tak pernah lupa apa yang aku dengar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berjumpa, mendengarkan, mengambil hadis. Maka pertemuan antara satu rawi dengan rawi dengan rawi subutul liqa wal mu'asarah. Barulah hadis itu disebut dengan hadis sahih. Oleh sebab itu syarat ini adalah ilmu yang paling tua sampai hari ini tidak ada keilmuan yang paling otentik, yang paling original, yang paling kuat argumennya kecuali ilmu hadis. Mengapa begitu? Sebab saya jawabatan hadis. Yang lain berkata mungkin ilmu usul fiqh. Yang lain mengatakan mungkin ilmu tafsir. Tapi begitulah para ulama dulu membuat ketat. Maka apa kata Abdullah Ibn Mubarak? Al-isnad minad din. Sanat itu adalah bagian daripada agama. Kalau al-isnad, la qala man sya'a man sya'a. Kalaulah bukan karena sanat, maka orang akan berkata sesuka hatinya. Dari mana kamu dapat hadis ini? Ada kamu mendengarnya dari guru kamu? Siapa yang membacakan hadis ini ke telinga kamu? Saya dapat hadis ini. Siapa? Haddathani Google and YouTube. Oleh sebab itu maka mendengarkan ulama membacakan hadis. Bahkan mereka memilihkan kata yang begitu halus Satu mengatakan haddathana, satu mengatakan akhbarana. Makanya kalau ada orang yang boleh, pandai, mahir berbahasa Arab, dia terjemahkan kitab hadis, tapi dia tak mengerti istilah-istilah dalam ilmu hadis, maka dia mungkin terkeliru dan tersalah. Bahasa Arab dia mantap, dia terjemahkan. Haddathana telah menceritakan kepada kami. Karena dia ambil kamus, dia tengok haddatha yuhadithu, menceritakan. Akbarana telah mengkabarkan kepada kami. telah memberitakan kepada kami. Karena dia tengok kamus akhbara yukhbiru ikhbaran, akhbarana telah mengkabarkan kepada kami. Padahal apa kata Imam Muhammad bin Idris al syafii Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Idza qara'ta idza qara'a 'alaika faqul haddatsana. Kalau gurumu membacakan hadis kepadamu, maka kamu meriwayatkannya haddasana. Wa idza qara'ta alaihi, kalau kamu yang membacakan hadis, gurumu mengangguk mengiyakan, maka kamu meriwayatkannya akhbarana. Sekarang saya bacakan satu hadis. Anis sahabi al-jalil dari sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saya membacakan, penuntut mendengar, maka manakala meriwayatkannya, maka katakanlah haddasana Abdus Somad. Tapi bila penuntut membaca, Abdus Somad mendengar, penuntut membacakan kitab, Anis sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar irhamuhumur Rahman irhamu fil ardi irhamukum man sama Gurunya diam mendengar maka saat itu murid penuntut meriwayatkan hadis dengan berkata akhbarana Abdus Samad Sampai pada memilih kata haddatsana dan akhbarana pun ada rahasia-rahasia di balik itu. Itulah mengapa ilmu itu disebut dengan ilmu mustalahul hadis. Dia disebut juga dengan ulumul hadis. Kenapa disebut ulum? Kenapa tidak ilmul hadis? Karena di dalamnya ada ilmu jarah wa ta'dil, ilmu rijal, ilmu sanad, ilmu takhrij, ilmu mukhtaliful hadis ilmu muskilul hadis, ilmul athar. Di dalamnya pula ada yang terkait dengan ilmu nasih wal mansuh. Karena banyak ilmu-ilmu di dalamnya, maka disebut dia dengan ulumul hadis. Dia disebut juga dengan ilmu mustalah. Kenapa mustalah? Karena di dalamnya bukan lughatan, tapi yang dipakai adalah istilahan. Hasan, baik. Tapi Hasan dalam ilmu hadis bukan baik. Hada hadisun Hasan. Man sallas subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah. Selepas sholat subuh berjamaah, dia duduk berzikir mengingat Allah. Hatta tatlu asyam sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini. Selepas itu dia sholat sunat dua rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajatin wa umrah. Maka dia mendapatkan haji seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Apa kata Imam Abu Isa At-Tirmidhi dalam kitab Jami At-Tirmidhi? populer juga dengan nama Sunan At-Tirmidzi. Hadza hadisun hasan. Buka kamus. Hadza ini. Hadis hadis. Hasan baik. Hadza hadisun hasan. Ini hadis yang baik-baik. Oh kalau begitu ada hadis tak baik? Padahal yang dimaksud adalah beza antara sahih dengan hasan tipis saja, sikit saja. Kalau sahih cukup lima syarat. Ada sanad, rawi adil, rawi dhabit kuat ingatan, tidak ada syaz, tidak ada ilat. Hadis Hasan pun juga sama. Sanat bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit. Tidak ada syaz, tidak ada ilat. Di mana bezanya? Khafifud dhab. Kalau yang ini tamamud dhab, 100 peratus hafazannya kuat. Sedangkan yang Hasan khiffatud dhab. Khafifud dhab, 75 peratus. Tak sampai 100 peratus. Maka dia jatuh kepada hadisun Hasan. Paling tinggi hadis sahih di bawah hadis sahih hadisun hasan. Di bawah hadis hasan hadisun dhaif. Banyak sekarang orang menolak hadis dhaif. Kenapa kamu tak mau baca kitab Fadail Amal yang ditulis oleh Zakaria Kandahlawi? Itu hadis dhaif. Saya tak mau pakai hadis dhaif. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina nar. Hadis dhaif. Hadis dhaif. Saya tak mau pakai hadis dhaif. Kalau hadis dhaif tidak diterima, mengapa Imam Tirmizi menulis hadis dhaif dalam Sunan Tirmizi? Mengapa Imam Ahmad bin Ambal yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis ada hadis Noim dalam Musnad Ahmad bin Ambal. Bahkan Imam Bukhari sendiri menulis hadis Noim tapi bukan dalam Sahih Bukhari. Di mana ada hadis Noim yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Bahkan guru Imam Syafi'i bernama Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179 menulis ada hadis Noim Di mana dia tulis ada hadis Noim dalam kitab Muwatta Malik. Apa maknanya? Hadis do'im boleh diamalkan. Bahkan kata Imam An-Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Sepakat ijma ulama boleh mengamalkan hadis do'im. tapi tentu bersyarat. Apa syarat-syarat boleh mengamalkan hadis do'im? Disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi, Syarah Takrib An-Nawawi. Imam Nawawi ada menulis kitab Takrib tapi rasanya kitab takrib ini susah difahami oleh orang awam. Maka datanglah Imam An-Nawawi mensyarah kitab ini. Maka dia tulis Tadribur Rawi, Syarah Takrib An-Nawawi. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Meninggal tahun 911 Hijrah. Kata dia syarat boleh mengamalkan hadis doaib mesti ada lima syarat. Yang pertama, hadis doaib itu bukan dalam masalah akidah. Sifat Allah, surga dan neraka, tentang masalah hari kiamat, tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah al-sunnah wal jamaah. Yang kedua, hadis doaib itu bukan dalam masalah hukum halal haram makruh mubah. Li isbatil halal wal haram. Bukan sebagai hujah dalil halal dan haram. Yang ketiga, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang keempat, tidak ada periwayatnya yang kadzab. Karena kalau ada periwayatnya, rawinya kadzab, maka hadis itu bukan doaib tapi hadis maudhu. Yang kelima, fadail amal. Motivasi memberikan fadail amal utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Datanglah seorang mubalir, seorang ustaz memberikan tazkirah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah sekalian Mari kita kirim anak-anak kita Untuk menuntut ilmu Fisabilillah Kerana Nabi pernah bersabda Utlubil ilma walau bisin Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina Datang seorang penuntut tegak Wahai ustaz Itu hadis do'ib Tak boleh diamalkan Hadis do'ib tetap boleh diamalkan. Karena dia tidak dalam masalah akidah. Dia bukan dalam masalah menetapkan halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kazab. Dan dia pula untuk fadail amal, memotivasi amal. Utlubil ilma, walau bisin. Tuntulah ilmu, walau ke negeri Cina. Boleh disampaikan. Tapi disebutkan ini hadis do'ib tapi untuk fadail amal. Dulu kita disuruh menuntut sampai ke negeri Cina. Sekarang tak perlu lagi sebab Cina dah datang sahabat-sahabat kita. Saya banyak berkawan-kawan dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan kita. Banyak yang boleh kita ambil. Oleh sebab itu, al-hikmatu dhallatul mu'min. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Maka sampai hari ini hadis-hadis ini pun ditulis oleh para ulama. 7275 hadis. 7275. 7275. 7275 hadis yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. 16 tahun dia berjalan. 16 tahun dia pergi meninggalkan Uzbekistan. Pergi ke Makkah untuk haji. Setelah itu dia ke Madinah. Melanjutkan perjalanan ke Syam. Dari Syam dia pergi ke Mesir menyeberang Laut Merah. Dari Mesir dia kembali ke Syam. Dari Syam dia pergi ke Persia. Setelah itu dia pulang ke Uzbekistan. Akhirnya meninggal dunia. Dalam perjalanan itu dia berhasil menulis kitab Al-Jami, al sahih Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa iyami. Kenapa disebut Al-Jami? Karena di dalamnya ada akidah, ada fikah, ada akhlak. Kenapa disebut Al-Musnad? Karena semua hadis yang dia tulis di dalam bersanad, maka disebut Al-Musnad. Kenapa disebut kitabnya itu Al-Sahih? Karena semua hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu sahih. Ma wada'tu fihi illa ma sahha. Aku tidak menulis hadis di dalamnya kecuali hanya sahih saja. Kenapa disebut mukhtasar? Karena hadis sahih itu banyak. Dia ringkaskan menjadi sedikit mukhtasar min umuri Rasulillah dari perkara-perkara Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyami. Apakah imam-imam dulu tak ada menulis hadis? Ada. Kalau Imam Bukhari 256, 256, 256, maka ada yang lebih tua lagi daripada Imam Al-Bukhari. Imam Malik bin Anas 179, 256 jauh 179 abad kedua. Aradtu kitabi hadha ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Kitabku ini sudah aku presentasikan, aku bacakan kepada 70 ahli fikih di kota Madinah kulluhum wata'uni fasammaituhu muwatta'a. Semuanya setuju dengan isi kitab ini. Maka aku namakan kitab ini dengan kitab muwatta. Kitab hadis yang paling tua yang dicetak yang sampai kepada kita matbuk hari ini. Kitab muwatta. Kulluhum wata'uni. Makna kulluhum wata'uni, kulluhum wafakuni, Semua mereka setuju dengan isi kitab ini. Fasammaituhu muwatta'a. Maka akan menamakan dia nama-nama kitab muwatta. Hari ini Masya Allah Tabarakallah tinggal membuka saja, kita baca saja. Tapi banyak juga orang yang tidak mahu. Karena apa? Karena jahilnya. Malik ulama, Malik sirajul ummah, Malik nujum. Apa kata Imam Syafi'i? Idza dzukiral muhaddithun Malikun najm. Kalau disebut ahli-ahli hadis, maka Imam Malik adalah bintangnya. Imam Malik bintang yang bersinar. Apa kata Imam Malik? Adraktu sab'ina Aku sudah berjumpa dengan 70 orang alim. Kalau aku minta satu saja berdoa kepada Allah supaya turun hujan, pasti turun hujan. Sakingkan mereka ini adalah ahli-ahli ibadah. Aku jumpa di Masjid Nabawi, banyak orang alim. Doanya kabul, satu saja aku minta turun hujan, maka pasti turun hujan. Tapi aku tidak mengambil hadis dari mereka. Mengapa? Mereka alim, mereka ahli ibadah, mereka zuhud, Kenapa tak ambil hadis dari mereka? Karena hafazannya tidak kuat. Karena hadis bertumpu kepada hafazan. Bertumpu kepada kekuatan hafalan. Bagaimana hafalan para mereka dulu? Apa kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Rahman As-Suyuti? Hafiz tu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200 ribu hadis. Lau wajatu aksara min zalika la hafiz tuha. Kalau aku dapat lebih daripada 200 ribu ini pastilah aku akan hafaz juga. Padahal dia hidup tahun berapa? 911. Jauh dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 204, Imam Nawawi 676, Imam As-Suyuti 911. Jarak dia dengan Imam Syafi'i 800-700 tahun. Tapi dia tetap memegang hafazan itu. Apa kata dia? Hafiz tu mi'atai alfa hadis. Aku hafaz 200 ribu. La wajadtu min dhalika la hafiz ha. Kalau aku dapat lebih banyak daripada ini, pasti aku akan hafaz juga. Bagaimana orang zaman sekarang boleh menyombongkan diri? Kalau Suyuti itu ulama, saya juga ulama. Kalau Suyuti makan, saya juga makan. Kalau Suyuti minum, saya juga minum. Kalau Suyuti tidur, saya juga tidur. Suyuti manusia, saya manusia. Mengapa saya mesti belajar kepada dia? Hafazan dia kuat. Hafazan kita sekarang baca sanat hilang matan, baca matan hilang sanat. Mereka dulu al ilmu fis sudur, ilmu di dada. Kita sekarang al ilmu fil laptop. Lobet hilang hafaz. Oleh sebab itu jangan pernah menyombongkan diri. Taraktu fikum amraini aku tinggalkan pada kamu tak banyak dua perkara saja. Intamasaktum tumbihima kalau kamu pegang yang dua ini lan tadillu abada maka kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Qur'an wasunnati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak faham Quran, tak faham sunnah. Kemana kita pergi? Al-Quran sudah memberikan tuntunan. Fas'alu ahla zikri. Bertanya kepada para ulama. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu. Hari ini banyak orang yang begitu mudah berkata, mari kita kembali ke Quran, mari kita kembali ke sunnah, tanpa bertanya kepada para ulama, siapa kita yang sanggup kembali kepada Al-Quran dan sunnah tanpa bertanya kepada para ulama. Alhamdulillah, College University Islam Selangor menghadirkan para ulama-ulama. Datanglah kemari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Datanglah kemari Syekh Mustafa Al-Bugha. Datanglah para kemari para masyaih-masyaih besar, para ulama-ulama yang agung, yang hebat, yang berilmu, yang Masya Allah tabarakallah. Hari ini kesempatan yang luar biasa. Maka segeralah daftarkan diri Anda ke College University Islam Selangor. Lama juga kita baru boleh iklan. Tadi saya mulai pukul 9 suku, 9.15. Sekarang saya sudah bicara tentang sejarah sunnah ini lebih kurang 35 minit Sunnah, sejarah sunnah, ulama-ulama sunnah, sekarang bagaimana pengamalannya di tengah masyarakat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Alaikum bisunnati. Hendaklah kamu mengamalkan sunnahku. Wasunnatil khulafa irrasyidin al mahdiyin min ba'di. Sunnah para khulafa rasyidin sesudah aku. Atu alaiha bin nawajiz. Gigit pakai gigi geraham. Kalau kamu memegang sunnah jangan pegang pakai tangan. Karena kalau pakai tangan boleh lepas. Gigit pakai gigi geraham. Bagaimana menggigit pakai gigi geraham? Gigitlah. Gigit. Petir menyambar takkan lepas. Kalau dengan tangan lepas. Dengan tangan lepas. Tapi kalau sudah digigit. Addu alaiha bin nawajid. Makna gigit dengan kuat, pegang dengan kuat ini maksudnya peganglah sunnah, peganglah hadis. Sekarang banyak juga orang pegang kuat, yang dipegangnya kuat duit hingga tak keluar masuk ke kota. Peganglah dengan kuat. Yang saya maksudkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah itu terbagi kepada dua. Yang pertama sunnah yang zahir, yang tampak di mata. Yang kedua adalah sunnah yang maknawi. Yang satu sunnah yang nampak di mata zahir. Yang satu sunnah maknawi. Adapun sunnah yang zahir ini tidak semuanya wajib tapi dilaksanakan baik. Nabi SAW pakai jubah, malam ini yang pakai jubah, baik. Nabi SAW pakai imamah, sorban. Maka kalau ada kawan kita, jiran kita, penuntut yang pakai sorban, pakai imamah, baik. Nabi Muhammad itu rambutnya ditutup. Pertama pakai kolan suah. Selepas dia kolan suah, dia pakai imamah. Selepas pakai imamah, dia pakai lagi burdah dia pakai lagi rutrah, dia pakai lagi kain penutup atau disebut juga dengan toilasan. Kain yang ditutupkan di atas itu toilasan. Kain yang menutup badan burdah. Burdah itu Rasulullah alaihi wasallam. Jadi kalau ada ulama, tok guru, tuan syekh yang memakai itu, dia pakai kolan suah, selepas itu dia lilitkan imamah, selepas itu dia tutup pakai toilasan, sunnah. Baik. Kenapa Ustaz tak pakai? Panas. Tapi kita tak boleh ejek. Kita tak boleh ejek. Selama dulu kami waktu belajar di Maghribi, kami pakai. Waktu pergi umroh kemarin, saya pakai. Saya pakai kolan suah, saya pakai imamah, saya pakai kain penutup. Sebab waktu itu sejuk. Tapi saya tak salahkan orang yang menggunakan itu. Kenapa? Karena dia ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tak ada wajibkan. Tidak semua perbuatan Nabi itu wajib. Kalaulah memakai jubah itu wajib, Lawan dari wajib haram. Pakai sunnah wajib. Rektor pakai eh, pakai sunnah wajib. Pakai jubah wajib. Kalau pakai jubah wajib berarti pakai batik haram. Karena lawan dari wajib adalah haram. Tidak. Kalau perintahnya kuat wajib. Kalau perintahnya tak kuat sunat. Kalau larangannya kuat haram. Kalau tak kuat makruh, tak suruh, tak dilarang mubah. Saya ulang sekali lagi. Perintahnya kuat, wajib. Tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Lima kotak ini jangan kita ubah-ubah. Itu sudah ditetapkan ulama. Yang hendak pakai imamah, baik. Yang hendak pakai toilasan, baik. Yang hendak pakai jubah, baik. Yang hendak pakai burdah, baik. Tapi mewajibkannya, maka kita sudah mukhalif. Oleh sebab itu apa? Ini semua adalah memahami sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita berkelahi gara-gara ini. Kita berkelahi hanya karena pakaian. Nanti orang sudah masuk melalui perkelahian kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sawus sufuf, luruskan sop. Sop kita mesti lurus. Sebab kalau ada sop kita yang renggang, ada sop kita yang jarang, di situ musuh akan masuk filosofi lurusnya sob sebelum sholat maknanya apa? Luruskan sob kata Nabi Jangan ada konflik pertikaian. Kalau ada ikhtilaf-ikhtilaf kita selesaikan. La tanaza'u, jangan berkelahi. Fatabshalu, kalau kamu berkelahi pasti kamu akan gagal. Kalau sudah gagal, watadhabari hukum, kamu akan kehilangan semangat. Kalau sudah kehilangan semangat, maka Islam akan jatuh. Di mana kita bisa membezakan mana hadis Nabi yang sunat, mana hadis Nabi yang wajib, mana hadis Nabi yang fardu, mana hadis Nabi yang sunat muakat? Ini hadisnya sama. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Abi Daud, Sunan Ibni Majah. Dari mana kita boleh membezakan? Ini hadisnya wajib, ini hadisnya fardu, ini hadisnya sunan Wakat, ini hadisnya sunan, ini hadisnya rukun, ini hadisnya maka mempelajari ilmu usul fiqh. Kalau orang hanya belajar hadis saja, tidak memahami mendalam ilmu usul fiqh, maka dia tidak tahu membezakan mana taqyidul am, mana taksisul am, mana taqyidul mutlak, mana hadis yang am, mana hadis yang khas, mana taqyidul taksisul am, mana taqyidul mutlak, mana yang muqayyad, mana yang mutlak. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Kami menghafaz hadis di Baghdad, di kota Baghdad kami menghafaz hadis, tapi kami tak boleh membezakan mana yang taqyidul mutlak, mana yang taksisul am sampai datang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i karena yang pertama kali menyusun usul fiqh adalah Imam Ash-Syafi'i. Dia punya murid namanya Rabi Al-Muradi. Dia panggil Rabi, ta'al ya Rabi, Rabi datang kemari. Imam Rabi pun datang. Uktub Ar-Risalah. Ar-Risalah surat. Tulis surat wahai Rabi. Rabi pun mengambil pena, dia ambil kertas, dia tulis Ar-Risalah. Imam Syafi'i bicara, dia tulis, dia tulis, dia tulis, dia tulis. Dia tulis maka jadilah satu kitab. Itulah dia kitab Ar-Risalah, kitab usul fikah yang paling tua di dunia. Ar-Risalah dari mulut Imam Syafi'i ditulis oleh Imam Rabi Al-Muradi. 300 muka surat. Hari ini kita menulis 300 muka surat bertahun-tahun. Copy pass, copy pass, copy pass. Wasta'inu bil Google wal YouTube. Masya Allah. Tabarakallah, begitu jauhnya ilmu kita dengan mereka. Siapa yang memahami kitab-kitab yang tua ini? Kitab Ar-Risalah. Umurnya sekarang berapa? 1200 tahun. Kitab Ar-Risalah umurnya 1200 tahun. Coba cari kitab novel bahasa Melayu yang umurnya 1000 2100 200 tahun. Ada yang faham. Jangankan untuk membaca kitab Ar-Risalah, yang bahasa Arab dengan nahu sorab yang tinggi dengan balaghah ma'ani badik dan bayannya. Jangankan untuk memahami kitab Arisalah, memahami kitab tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ayat-ayat cinta dan ketika cinta bertasbih pun banyak ikhtilaf. Padahal bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa kita, apalagi memahami kitab. Oleh sebab itu, ini adalah memahami Quran, memahami sunnah, memahami usul fiqh, memahami fikah, memahami kawairul fiqh. Satu-satunya jalan adalah kuncinya adalah melalui bahasa Arab. Hari ini orang menggalakkan bahasa Inggris. Baik, tak salah. Saya juga tak bersetuju kalau ada orang melarang. Jangan belajar bahasa Inggris. Belajarlah bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Hadis bahasa Arab. Nabi orang Arab kita mesti belajar bahasa Arab. Jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasanya orang munafik. Tak sesuai antara tulisan dengan bacaan. Oh, tak betul. Ini dhalla wa adhalla, sesat menyesatkan. Kerana Nabi sendiri, apa pesan dia kepada sahabat Nabi? Namanya Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Manakala Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawarah. Kemudian Nabi berkata kepada Zaid bin Thabit, Wahai Zaid, belajar bahasa Yahudi. Kenapa disuruh belajar bahasa Yahudi? Karena di kota Al-Madinah, Al-Madinah, Al-Munawwarah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari tipu daya, tipu muslihat mereka. Wahai Zaid, belajar bahasa Yahudi. Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi Ta'alam tuhu, wahadaktuhu. Aku belajar, aku paham, aku dalami sepaham-pahamnya. Berapa lama? Nisfa syahrin, setengah bulan. Setengah bulan dia belajar bahasa Yahudi. Coba kita belajar bahasa Yahudi agak setengah bulan ini. Apa maknanya? Sedangkan bahasa Yahudi yang dilaknat Allah Bani Israel, yang jahat, yang dikatakan dalam Al-Quran la tufsidunna fil ardi marrataini. Kamu akan buat kerusakan di atas muka bumi dua kali tapi tetap disuruh belajar bahasanya. Silakan belajar bahasa Jepun, silakan belajar bahasa Mandarin, silakan belajar bahasa apapun, tapi bahasa Arab jangan tinggalkan. Kenapa? Karena dengan belajar bahasa Arab inilah kita akan memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami sunnah, memahami fiqh, memahami usul fiqh. Pintu itu semua adalah bahasa Arab. Di mana belajar bahasa Arab? Ambillah di College University Islam Selangor. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya kita belajar bahasa Arab ini tak susah-susah, betul. Sebab apa? Sebab banyak sekali bahasa Melayu itu diambil dari mufradat bahasa Arab. Bahasa Arab. Awak hadir, awak hadir tak esok. Hadir bahasa Arab. Hadara yahduru hadir. Awak belajar di di mana? Di jamiah. Jamiah bahasa Arab. Wakil, wakil bahasa Arab. Naib, naib bahasa Arab banyak sekali bahasa Arab. Oleh sebab itu kalau ada orang Melayu yang susah belajar bahasa Arab, padahal bahasa Arab tiap-tiap hari dia katakan, solatnya pun bahasa Arab. Coba angkat tangan yang solat bahasa Melayu. Mana ada sebodoh-bodohnya, maaf maaf kalau kasar. Sebodoh-bodohnya orang Melayu kalau sampai dia ke Makkah, andai dia tak paham bahasa Arab sekalipun, dia pakai usoli, dia pakai bahasa Arab, solat itu pun dia akan selamat di Makkah insya Allah. dia salah jalan balik dari Masjidil Haram. Tak tahu mana jalan balik ke hotel. Dia panggil saja polis. Ya, polis, ta'al. Polis pun datang. SV kata polis, ada apa? Dia cukup katakan, ih siratol. Tunjukkan saya jalan balik ke hotel. Ih siratol hotel. Tunjukkan saya balik jalan. Kata polis awak duduk di lantai berapa? Awak duduk di aras berapa? Kata dia. aras berapa? Tunjukkan uh, eh, salah sarakaatin. Lantai tiga. Lantai lapan macam mana? Uh, Al-Maghrib wal-Insya. Lantai lapan. Uh, cuma kalau dua puluh, dua satu agak susah sikit. Baliklah ke bahasa sahabat kita. Dua satu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Kenapa kita tidak pelajari bahasa Arab ini? ada seorang orientalis, oriental timur, orientalis orang timur yang belajar tentang Islam, tentang Arab. Mereka belajar bahasa Arab. Coba cari nanti tulisan di Google. Buka www.google.com, tulis di search. Tulis di situ Rene Guenon. R E R E N E G O E N O N. Rene Guenon. Cara membacanya Rene Gino. Rene Gino. Apa nampak tulisan situ? Rene Gino belajar bahasa Arab di Al-Azhar University. Datang dia dari Europe, pergi ke Al-Azhar, belajar bahasa Arab. Akhirnya dia pun masuk Islam. Dia robah namanya menjadi Abdul Ilah. Rene Gino jadi Abdul Ilah. Abdul Somad memang original Abdul Somad. Betapa mereka dulu mempelajari bahasa-bahasa ini. Bahkan mereka ada yang tidak masuk Islam, dia datang ke Al-Azhar, dia pakai jubah Azhar, dia pakai kolan suah Azhar, dia belajar kepada masyayikh di Azhar, dia mengambil bahasa Arabnya. Siapa yang menulis kamus? Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis. Kamus, indeks, ensiklopedia hadis. Mencari hadis dalam sembilan kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal. Mencari hadis dalam sembilan kitab. Siapa yang menulisnya? Aren Jan Wensing dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis. Dia kumpulkan orientalis-orientalis, orang-orang Europe yang belajar tentang Islam, bahasa Arab. Berapa lama dia kaji sembilan kitab ini? 40 tahun. Jadilah satu kitab kamus mencari hadis. Dulu kita buka hadis tak jumpa tapi sejak ada kitab ini al-mu'jam al-mufahras li al-fazil hadis dulu sekarang tak perlu lagi sejak ada maktabah syamilah tinggal tulis saja dapat dulu buka sahih bukhari tak dapat buka sahih muslim tak dapat buka sunan tirmizi tak dapat buka sunan abi daud tak dapat buka musnad ahmad bin ambal tak dapat hadis tak dapat batuk dapat hari ini begitu mudahnya kita semua kalaulah dicek mata mereka Lebih banyak mata mereka melihat kitab-kitab hadis ini daripada mata kita. Oleh sebab itu kadang-kadang kita malu. Kita malu. Padahal kita Islam. Kita mengaku muslim. Hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Mengapa kita tidak mencintai kitab-kitab hadis kita? Masalah mengikuti sunnah dalam bentuk fizikli, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk dalam bentuk badan Nabi, dalam bentuk fizikli Nabi. Baik, jangan salahkan orang. Berjanggut, sunnah, Nabi berjanggut, jangan ejek orang. Saya nengok engkau pakai janggut ni macam teroris lah. Oh tak boleh. Aku nengok engkau pakai janggut ni macam kambing lah. Kata yang berjanggut, aku berjanggut kau kata kambing. Kau tak berjanggut, anjing. Ha, berkelahi pula kambing sama anjing. Mohon maaf, saya cakap saya ni tak layak, tak kasar. Tapi macam mana lagi? Quran pun menyebut anjing juga. Ha. Al kalbu wasaidu tanah. Oleh sebab itu maka oleh, oleh sebab itu maka ini kita mustilah fahami ini dengan baik sebab ada ikhtilaf ulama tentang memahaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aful liha waqsus syarib. Biarkan janggut panjang, potonglah kumis. Bentuknya fi'il amar. Apakah semua amar itu lil wujub? Aful liha. Biarkan janggut. Waqful waqsus syarib potonglah kumis. Sebab masa itu di kota Al-Madinah Al-Munawarah. Orang majusi janggutnya panjang, misainya kumisnya panjang. Orang Yahudi janggutnya panjang, kumis misainya juga panjang. Orang musyrik janggutnya panjang, kumisnya juga panjang. Orang kafir kumisnya panjang, janggutnya juga panjang. Bagaimana untuk membezakan? Sama-sama pakai jubah, sama-sama pakai sorban. Bagaimana membedakan ini Islam tak Islam? Maka kata Nabi, "Uful liha rapikan janggut, waksus syarib, potong kumis. Untuk membezakan apakah makna ufu itu lil wujub, maka kata sebagian ulama lil wujub, wajib. Tapi dalam sebagian ulama mazhab syafi'i mengatakan tidak lil wujub, tapi mustahab, anjuran saja. Oleh sebab itu kalau ada ulama berbeza pendapat, maka diambil pendapat itu. Selama dia ada dalam pendapat ahlu sunnah wal jamaah, ambillah. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan, lima yus'ilul azhan, menjelaskan beberapa perkara masalah-masalah yang membingungkan, membuat masyarakat confused. Oleh sebab itu sunnah yang berbentuk physically sunnah pakaian, sunnah badan, sunnah muka, sunnah wajah, menggunakan celak, menggunakan siwa, laula an asyqa ala ummati kalau tidak memberatkan bagi umatku la amartuhum bis siwak aku suruh mereka memakai siwak inda kuli salah baik tak salah jangan ejek orang Jangan katakan ini sudah ketinggalan zaman. Apalah awak ni pakai siwak lagi macam hidup seribu tahun yang lalu saja. Ini sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sunnah yang maknawi. Apa itu sunnah maknawi? Menjalin persatuan ukhuwah Islamiah. Ini sunnah. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan sekarang. Berbeza pendapat, berbeda mazhab, lalu kemudian mencaci maki sumpah serapah. Bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah suka melihat kita memperjuangkan agama Allah ini satu saf. Ka'annahum bunyanum marsus. Mereka seperti satu benaan yang kokoh dan kuat. Ada tiang, ada lantai, ada atap, ada dinding. Semua saling mengkuatkan. Ya suddu ba'duhu Mereka saling mengkuatkan. La tanaza'u. Jangan kamu berkelahi. Jangan kamu la tadabaru. Jangan saling membelakangi. La tukhalifu, jangan saling bertikai berkonflik. Kita semua diajarkan untuk saling menyayangi, untuk saling mencintai. Al-mu'minuna fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Orang-orang beriman itu dalam kasih sayangnya, dalam akhlaknya, dalam bersikap lembutnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka itu seperti satu badan, seperti satu tubuh. Kalau yang satu terkena penyakit, maka yang lain tidak dapat tidur malam kalau yang satu sudah terkena penyakit demam, luka di ujung jari, maka seluruh badan ikut merasakan demam panas tak dapat tidur. Kalau ada orang beriman tak peduli kepada saudaranya yang ada di Palestina, ini adalah sunnah yang mesti dihidupkan. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada keadaan kaum muslimin, falaisa minhum. Hari ini saudara kita di Palestina, di Rohingya, di Uyghur, maka semua kita tolong. Bagaimana kita menolongnya? Didoakan dia dari jauh. Saya sampai hari ini khutbah Jumat tak pernah meninggalkan. Satu kali khutbah pun tak pernah terlupa. Kalaupun lupa tersilap sifat manusia. Tapi saya berusaha untuk mengingat. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanan al mujahidin. Al mazlumin. Al mustad'afin. Fi Falastin. Doakan. Cuma kadang saya berapi-api berdoa di atas mimbar. Jamaah itu pula berair-air di bawah. Ini tantangan luar biasa. Membangkitkan semangat berjamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Iyakum wal furqah. Jangan sampai kamu berpecah belah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyakum wal jamaah. Iyakum wal furqah. Al jamaatu rahmah. Wal furqatu azab. Berjamaah itu rahmat. Sedangkan berpecah belah di antara umat ini adalah azab. Adapun masalah kita berbeza dalam masalah mazhab Hanafi, Maliki, Hanafi, Ambali. Maka apa kata eh, eh, Syahid Hasan Al-Banna? Nata'awan fima tafaqna wa nata'adhar fima Mari kita bekerja sama tolong menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati dan mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Ada perbezaan-perbezaan sedikit kita terima selama dia masih dalam ahlus sunnah wal jamaah. Di mana kita kuatkan ahlu sunnah wal jamaah ini? Tergantung kemana ketertarikan kita. Bila kita suka pada hukum alal aram makruh mubah rukun syarat wajib sunat, fakulti syariah. Bila kita suka pada pembahasan tentang masalah falsafah, fakulti usuluddin, di sana ada akidah wal falsafah, di sana ada tafsir ulumul Quran, di sana ada hadis wa ulumul hadis wa ulumuhu. Bila kita suka pada pembahasan tentang masalah dakwah, bagaimana dakwah, bagaimana mad'u, bagaimana dai, bagaimana masalah dakwah ke depan, bagaimana cabarannya, maka ada fakulti kuliah dakwah, kuliah dakwah. Maka kita tarik ini semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang. Nah, ikut jihad dengan Nabi. Allah melarang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Jangan semuanya pergi berperang. Ta'ifatun ada satu dua orang. Liyatafaqahu fid din. Dia mendalami ilmu agama bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunanya untuk apa? Waliyunziru qawmahum. Supaya nanti ketika dia kembali ke kampung halamannya, dia memberikan peringatan. Membacakan ayat-ayat Allah, membacakan hadis-hadis Rasulullah, menjelaskan kepada umat ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Untuk apa? La'allahum yahdarun Mudah-mudahan umat ini menjadi umat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah. Kamu akan menjadi umat yang terbaik kata Allah. Ukhrijat linas. Umat yang paling baik yang pernah dikeluarkan di atas muka bumi ini di hadapan manusia. Inilah dia umat-umat yang paling baik. Syaratnya apa? Tiga. Ta'muruna nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang daripada perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak berbuat baik, melarang dari perbuatan mungkar, sunnah. Bagaimana tantangannya sekarang di tengah masyarakat? Kalau kita ajak orang sholat, dia tak marah. Kita ajak dia puasa sunat, dia tak marah. Kita ajak dia untuk berlaku adil, dia tak marah. Tapi kalau sudah kita larang dia dari perbuatan mungkar, kita larang dia daripada riba, kita larang dia daripada menjalin hubungan yang tidak halal, marah, emosi. Makanya tak seimbang antara amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak orang lebih suka amar ma'ruf. Kalau sudah nahi mungkar, dia mulai takut. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini sunnah yang mesti dihidupkan di zaman modern. La murun nabil ma'ruf. Ajak orang berbuat baik. Walatan hauna anil mungkar. Larang orang daripada perbuatan mungkar. Kalau kamu tidak melakukan sunnah amar ma'ruf lahi mungkar. La yushikanna ayyaba'asallahu alaikum iqaban. Aku khawatir Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang. Summa tad'unahu. Turun hukuman. turun azab, bumi bergoncang, langit tak lagi menurunkan air menjadi rahmat tapi menjadi laknat, banjir, maka ketika gempa, gunung meletus, ketika azab itu datang summa tad'unahu, kamu berdoa kepada Allah, ya Rabb, aghisna ya Allah, fala yustajabu lakum. doa kamu tak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah sunnah-sunnah yang mesti kita hidupkan pada zaman sekarang. Yang sanggup nahi mungkar dengan lidahnya, pakai lidah. Yang sanggup melakukan nahi mungkar dengan tangannya, pakai tangan man roa minkum mungkaran siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biadih. robah dengan tangan kalau tak sanggup dengan tangan, fabilisani, robah dengan lidah. Kalau tak sanggup dengan lidah, fabi qalbi dengan hati. Tapi jangan lupa yang dengan hati itu apa kata Nabi di ujung hadis. Baca hadisnya. Wadhalika at'aful iman. Itulah dia selemah-lemah iman. Kenapa ketika kereta kita pilih yang paling kuat? Kenapa ketika rumah kita pilih yang paling kokoh? Kenapa ketika motor sikal kita pilih yang paling cepat? Tapi kenapa malah salah iman kita pilih yang paling lemah? Wadhalika at'aful iman. Kenapa kamu tak melaksanakan nahi mungkar? Yang penting saya jaga diri saya dahlah. Selamat saya cukuplah. Oh, dakwah ini kalau hanya amar ma'ruf saja orang tak marah. Nahi mungkar, larang yang mungkar, barulah orang marah. Kenapa Abdul Somad banyak bully, banyak haters karena nahi mungkar, banyak orang yang marah. Kalau nak ingin selamat, bagilah tazkirah tentang sabar saja. Jamaah sekalian mari kita sabar. Apapun yang terjadi sabar. Anak darah kita dilarikan orang sabar. Itu bukan dakwah. Dakwah adalah ud'u ila sabili rabbik ajak orang ke jalan Allah bil hikmah dengan cara yang santun wal mau'izatil hasanah suri tauladan yang baik. Kalau tak sanggup juga dia mesti berdebat wajadilhum debat dia billati hi ahsan seperti yang dilakukan oleh Rahmatullah Al-Hindi dalam kitabnya Izharul Haq menampakkan kebenaran. Maka ini semua adalah tanggung jawab kita bersama. Siapa itu orang-orang yang paling baik? Siapa orang yang paling baik? Bukan orang kaya. Siapa orang paling baik? Bukan orang yang punya kuasa. Siapa orang yang paling baik? man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Perbuatan yang paling baik adalah perbuatan yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang ada di hadapan saya ini, ini adalah penuntut-penuntut. Banyak orang yang khawatir, Ustaz Abdul Somad, ceramah tazkirah jangan kuat-kuat betul, nanti kami khawatir Ustaz mati tiba-tiba. Abdul Somad tak takut mati. Kalau Abdul Somad mati, seribu pengganti sudah siap di hadapan Abdul Somad. Betul? Takbir. Hmm, saya takbir Nina jagakan yang mengantuk-ngantuk aja. Hmm, sebab saya dah tazkirah 60 minit. Dia dah tengok Ustaz tu bercabang dua dah Ustaz nampak. Tadi saya mulai pukul 9 suku, sekarang dah sampai 10 suku, 60 menit. Rupanya kalau kita bicara di depan orang-orang berilmu yang hatinya bersih, satu jam ni tak terasa rupanya. Masya Allah. Kata jamaah, ustadz yang tak terasa, kami lama betul dah terasa. <laughs> Seperti biasa, materi, subjek 60 menit, baki sisanya adalah soal jawab Bila ada soal-soalan saya jawab, yang boleh saya jawab. Yang tak boleh saya jawab sebab saya pun bukan alim betul, saya tak tahu betul. Yang saya tak tahu soalan-soalan itu akan saya bawa balik ke Riau. Nanti saya akan jawab di sana melalui video, akan saya kirimkan, saya upload melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like and share. Masya Allah, Tabarakallah senang berada di depan pemuda-pemuda. Kenapa Ustaz Somad semangat betul malam ini? Semangat betul malam ini. Saya semangat malam ini sebab saya di depan para pemuda belia-belia. Sesuai lah. Kalau di depan tuh orang-orang tua kita pun slow juga. Paci-paci, marilah kita ingat mati. Tapi kalau di depannya anak muda maka kita bangkit, nahi muka. Takkan kita bicara di depan orang tua. Semua dah tua-tua semua. Kita ajak. Nahi mungkar. Sila-sila dia terkejut mati pula. <laughs> Itu namanya fiqhul waqi. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan. Nah, jadi rupanya kita menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah ini juga tergantung. Kalau yang di hadapan kita ini pemuda-pemuda, kita pun ikut bersemangat. Mudah-mudahan semangat kita ini tetap ada sampai hari kiamat insya Allah. Mana boleh sampai hari kiamat? Kita mati penerus-penerus kita. Idza waqa'at ala a'adikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, sakit, sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah. Di tanganmu ada anak kurma. Falyughrisa, tanamkan anak kurma. Tanamkan anak kurma. Supaya apa? Kalau anak kurma sudah kau tanam, kau mati, matilah. Sebab anak kurma akan besar menjadi pokok kurma. Ada orang musafir bernaung di bawah pokoknya. Ada orang lapar, dia petik buahnya. Allah malakasum tuwa bika aman tu'ala rizqal tahtu birahmatika ya am dia makan. Punya siapa? Kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan, yang punya anak, wakafkan. Anakku yang satu ini aku wakafkan di jalan Allah. Fakulti Usuluddin, Fakulti Syariah, Fakulti Bahasa Arab, Fakulti Lughah Arabia, kuliah Lughah Arabia, kuliah Dakwah, kuliah Syariah. Ini akan menolong aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setuju atau tak setuju? Kuliatul Tarbiyah, Kuliatul Syariah, Kuliatul Usuluddin, Kuliatul Da'wah, Kuliatul Lughah Arabiyah. Masukkan dia. Register sebelum tarikh berikut ini. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang orang takut memasukkan anak-anaknya ke sekolah agama. Anak saya doktor, medical. Anak saya lawyer. Anak saya businessman. Betul, tak salah. Tapi aku akan dapat dia menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiga anak masuk ke bilik ICU tak dapat berbuat apa-apa. Yang satu hanya menengok ayah terbaring macam menengok kucing. Yang satu lagi pula hanya menangis saja. Ayah. Yang satu lagi pula mengambil handphone, ah, dia ambil gambar. Ayah aku sakit. Datang kawan dia komen, amin, amin, amin, amin, amin. Apa? Tak ada satupun yang mentalkinkan ke telinga. Dia tak tahu. Dia tak tahu bagaimana caranya. Mengatur ekonomi dia hebat. Tapi mengatur jenazah dia tak pandai. Oleh sebab itu maka ini agama. Kalau Allah ingin baik pada seorang hamba dia dalamkan ilmu agamanya. Mayyuridillahu bihi khairan. Kalau Allah ingin orang ini baik, yufaqihu fid Allah dalamkan ilmu agamanya. Makanya doa Nabi kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya. Ajarkan dia pemahaman yang benar tentang Quran dan Sunnah. Insya Allah alumni-alumni daripada kuis ini akan menjadi orang-orang yang dalam agamanya. Dan mereka inilah yang akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga negeri ini akan tetap menjadi negeri baldatun tayyibatun warabun ghafur. Sebenarnya tepuk tangan ini dalam hadis ada juga atas fi kulin nisa tepuk tangan untuk perempuan. Bila tepuk tangan untuk perempuan dalam sembahyang. Kalau laki-laki subhanallah. Kalau perempuan tepuk tangan. Dulu kami masa di kelas gitu kami tepuk tangan kata syekh atas fi kulin nisa. Lepas tu kami tak tepuk tangan lagi. Hmm. Mak bukan saya larang tepuk tangan boleh. Kita nak sebutkan hadis-hadis terkait dengan perbuatan kita saja. Nanti bila nak tepuk tangan, tepuk tanganlah. Tak apa-apa. Asal jangan dalam masjid saja. Atas fikul nisa. Itu yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Ada soalan akan saya jawab. Tak ada soalan, kita tutup, kita pembali. Cepat tidur supaya saat tahajud malam. Cepat tidur itu sunnah. Tak boleh bicara lama-lama selepas solat insya. Kecuali bicara agama. Sebab apa? Sebab mudah senang jaga malam untuk melaksanakan tahajud. Hidupkan, hidupkan lagi sunnah-sunnah, menghidupkan malam-malam supaya kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oh, soalan akan ada, saya duduk sana. Hmm, sebab lama-lama tegak ini nanti eh, mungkin pengerusi dah menengok saya ini, Ustaz ni tak boleh lama-lama tegak. Muka dia dah pucat, darah dia turun ke kaki. Terima kasih, mohon maaf. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Guru Ustaz Dr. Abdul Somad Ah, di atas penyampaian sebentar tadi. Hadirin, hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian. Ah, sebelum kita teruskan pada sesi soal jawab pada malam ini, ah, marilah sama-sama kita memberikan sepenuh perhatian kepada skrin layar yang ada di hadapan tuan-tuan untuk kita menyaksikan inilah bumi yang digelar bumi dai ulama dan umara College Universiti Islam Antarabangsa Selangor Quiz. Mari sama-sama kita saksikan. Itulah tadi uh, video uh, rasmi Koprat ya Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Quiz. Uh, jadi insyaallah kita terus kepada sesi soal jawab. Uh, untuk makluman al-fadil tuan guru Ustaz Abdul Somad, uh, soalan yang saya terima uh, saya kira tadi lebih 250 soalan. Uh, jadi tuan-tuan kita solat subuh di sini boleh ya? Uh, yang boleh tu tunggu ya, jangan balik tuan. Baik, jom kita mulakan uh, soalan yang pertama. Uh, saya rangkumkan soalan tuan-tuan. Eh. Pertamanya, saya minta maaf kalau ada soalan yang tidak dibaca. Uh, pertama, mungkin soalan tersebut telah disentuh begitu dalam oleh al fadil Tuan Guru Ustaz Abdul Somad sebentar tadi. Yang kedua, soalan tersebut mungkin uh, kurang sesuai uh, di majlis ini. Uh, jadi, saya cuba rangkumkan beberapa soalan. Uh, jadi untuk Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Eh, soalan pertama, siapakah itu Wahabi? Apakah sebenarnya yang diperjuangkan? Eh, dipersilakan Fadhil Ustaz. Wahabi bisa tengok kitab yang ditulis oleh Mufti Syafi'iyah namanya Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Syekh Muhammad Zaini Dahlan faqih, ahli fiqih dan dia juga seorang ahli hadis. Makanya semua sanat-sanat, hampir semua sanat-sanat Sahih Bukhari saya menulis risalah doktorah Syekh Muhammad Hasim Asy'ari wa juhuduhu fi khidmati sunnah fi Indonesia. Maka di atas itu dia mengambil Sahih Bukhari ini dari dari Syekh Mahfud At-Termusi. Kemudian dari guru-gurunya salah satu nama dalam sanatnya itu adalah Syekh Muhammad Zaini Dahlan Mufti Mazhab Syafi'i di Hijaz. Hijaz itu maksudnya Makkah Madinah dulu. Maka dia ada menulis nama kitabnya Fitnatul Wahhabiyah. Apa yang dimaksud dengan Wahhabiyah? Mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang diperjuangkan? Memerangi takayul, bid'ah, khurafat. Maka selalu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Oleh sebab itu, tapi yang tidak digemari adalah hanya berpegang kepada satu kaul saja. Berpegang kepada satu pendapat. Padahal ulama dalam masalah ini banyak pendapat. Tasyadud. Maka membaca bantahan-bantahan ulama tentang ini, di antaranya adalah yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah Judul kitabnya Khawarijul Asr. Cari PDF Khawarijul Asr. Itu yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah juga berjudul Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Menjelaskan tentang masalah-masalah yang menyibukkan pikiran. Tentang masalah talafuz bin niat usalli. Tentang masalah tahlil arwah. Tentang masalah mengirim bacaan pada orang yang sudah mati meninggal dunia tentang masalah membayar zakat fitrah dengan beras, atau dengan uang tentang masalah sebenarnya masalah khilafiyah khilafiyah khilafiyah yang lama-lama saja. Maka para ulama-ulama pun memberikan bantahan-bantahan. Bahkan saudara kandungnya sendiri pun memberikan bantahan. Namanya Sulaiman bin Abdul Wahab menulis kitab bantahan untuk saudara kandungnya. Nah inilah yang terkait dengan seperti yang saya uh, ketahui. Elok kitab ini dibaca cari dalam bentuk PDF. Fitnatul Wahabiyah Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Wallahu a'lam Seterusnya yang kedua Ustaz, uh, siapakah itu Syiah? Mengapa mereka juga ada mazhab dan kitab-kitab hadis mereka tersendiri? Kita memakai kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah. Sedangkan mereka memakai kitab Al-Kulaini ditulis ditulis oleh Al-Kulaini di kitab kitab Al-Kafi Usulul Kafi ditulis oleh Al-Kulaini. Dan ada juga kitab Tahzibul eh, kitab Man la yahduruhul faqih dan beberapa kitab hadis lainnya. Adapun tentang perbezaan kita pada lima titik. Banyak video-video tentang ini dan eh, mufti-mufti di Malaysia sudah mengeluarkan fatwa. Saya hanya mengulang saja video-video yang saya jawab tentang masalah ini dan pula yang saya ambil ini dari pendapat Syekh Ali Jum'ah. Perbezaan kita ada lima. Yang pertama, kita mengatakan bahwa selepas Nabi Muhammad SAW meninggal, maka sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, mereka kemudian bermusyawarah, maka mereka membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sedangkan mereka mengatakan Nabi menulis secara mansus nas, setelah Nabi meninggal mesti diangkat Sayyidina Ali, Ali meninggal diangkat Sayyidina Husain, Hasan, Hasan meninggal digantikan Sayyidina Husain, Husain meninggal digantikan oleh Sayyidina Zainal Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin meninggal digantikan oleh Muhammad Al-Baqir. Muhammad Baqir menggantikan Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq meninggal digantikan Ali Ridha sampailah eh, seterusnya. Sedangkan kita berpegang kepada Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali berdasarkan syura. Lalu kemudian yang kedua, mereka berpegang bahwa sahabat-sahabat Nabi itu yang radhiyallahu an yang diridhai hanya hanya pada hanya kepada beberapa orang saja. Sedangkan yang lainnya tidak. Sedangkan kita berpegang as-sahabah, kullu sahabah udul. Begitu kata para ahli hadis diantaranya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kullu sahabah udul. Sedangkan mereka mengatakan kerana sahabat ini mempersetujui Abu Bakar dan Umar, maka sahabat yang menyetujui ini berarti menghilangkan uh, nas yang menuliskan tentang Sayyidina Ali, takfirus sahabah. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini ditulis, disebutkan dalam kitab Al-Kulaini disebutkan dalam kitab Al-Sulul Kafi ditulis oleh Al-Kulaini bahawa Al-Quran yang original bernama Mus'haf Fatimah tiga kali lipat daripada ini nanti kalau Al-Qaim datang imam ini akan membawa kitab ini dan seterusnya Tapi sementara Al-Qaim datang maka dipakailah yang ada sekarang. Mereka pun pakai yang ada sekarang sementara Al-Qaim datang. Al-Imam yang ditunggu-tunggu itu datang. Imam yang ke-12. Maka disebut dengan Syiah Isna Asyariah. Isna Asyariah Imam 12. Yang keempat mereka ada namanya taqiyah. Taqiyah artinya tidak menunjukkan diri. Kalau banyak alusunah, andai ada syiah di sini dia tidak akan mengaku alusunah. Karena dia taqiyah. Bila ditanya kamu ini sebenarnya apa? saya ahli sunnah. Padahal sebenarnya di dalam dia menyimpan syiah. Sedangkan kita tak boleh. Kita mestilah tampakkan status kita, identiti kita mesti jelas. Yang kelima tentang masalah mut'ah. Dalam masalah mut'ah hingga hari ini banyak kesaksian-kesaksian tentang mut'ah. Bahkan mut'ah ini bukan masalah fikah bagi mereka. Mut'ah adalah masalah masalah keyakinan. Man tamatta'a banyak disebutkan dalam diantaranya usulul kafi diantaranya malayah durhul faqih diantaranya Ya, kitab-kitab mereka tentang fadail-fadail mut'ah. mantamata amaratan siapa yang mut'ah satu kali, kedudukannya seperti ini, siapa yang dua kali, siapa yang tiga kali. Maka sedangkan kita tidak membenarkan mut'ah selepas uh, selepas uh, perang uh, selepas diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lima titik inilah perbezaan-perbezaan bukan sama perbezaan kita uh, dengan Hanafi, Maliki, Hala, Maliki, Syafi'i, Syafi'i, Hambali tidak. perbezaannya bukan pada furu tapi perbezaannya pada usul wallahu alam so. Seterusnya ustaz uh, berkaitan dengan apakah zikir tarekat itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir tarekat uh, tarekat adalah sunnah Tariqah artinya metod cara ya ayyuhallazina amanu dzukurullah hai orang-orang yang beriman berzikirlah mengingat Allah bagaimana cara berzikirnya Maka datanglah seorang ulama, dia susun zikir, zikir, zikir, zikir, lalu dinisbatkan kepada dia. Datang Imam Abdul Hasan Ash-Shazili, disusunnya aurat, zikir, izib, maka disebut dengan Al-Azkar Ash-Shaziliyah atau At-Tariqah Ash-Shaziliyah. Datanglah kemudian Imam Bahauddin An-Naqsabandi, maka disebut dengan Tariqah Naqsabandiyah. Datanglah kemudian uh, Imam uh, Ibrahim Ad-Dasuqi, maka disebut dengan Tariqah Dasuqiyah atau Tariqah Burhamiyah. Datanglah kemudian Imam Sidi Ahmadil Badawi, maka disebut dengan Tariqah Ahmadiyah. Datang pula namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai, maka disebut dengan Tariqah Rifaiyah. Di Mesir ada namanya Al-Majlisul A'la Lituruk As-Sufiyah. Majelis tinggi tarekat-tarekat sufiyah. Dan di Malaysia juga ada satu majelis khas untuk di negeri sembilan, itu saya tengok bahwa ada satu untuk me mengawal tarekat yang mu'tabarah. Mesti ada syekhnya, mesti ada mursyidnya, mesti berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya ini adalah metode cara berzikir. Maka mestilah dilihat. Saya tanya kepada Syekh Muhaffaq. Syekh Muhaffaq dia seorang ahli hadis. Tapi dia juga seorang mursyid as-saziliyah. Lalu saya tanya, bagaimana sebenarnya tarikan ini Syekh Muhaffaq? Kata Syekh Muhaffaq seorang, seorang ulama, dia susun zikir, zikir, zikir, lalu kemudian dikatakan ini adalah Andai Abdul Somad menyusun zikir, saya susun zikir, saya susun berdasarkan hadis ini, zikir ini, zikir ini, zikir ini, maka orang mengatakan zikir apa itu? Tariqat Somadiyah. Dinisbatkan kepada dia. Tariqat Naqsabandiyah, Tariqat Sattariyah, Ahmad Sattari, Tariqat Naqsabandiyah, Bahauddin Naqsabandi, Tariqat Saziliyah, Abdul Hasan As-Sazili. Yang semuanya itu adalah masih dia ambil dari hadis. Hanya saja ada beberapa zikir yang dia buat sendiri Nah apa hukum kalau zikir diambil dari hadis? Afdalul zikri la ilaha illallah. Dari hadis membacakan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bagi hadis berzikir mengucapkan Allah Allah. Kalau ada orang berzikir mufrad, Allah Allah Allah Allah. Ada dari hadis. Mana zikir Allah Allah? La taqumu sa'ah. Tidak ada tidak akan terjadi hari kiamat selama orang masih ada berjalan di atas muka bumi berkata Allah Allah. Tengok pula dalam Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard. Dalam penciptaan langit dan bumi Waktilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. La ayatil ulil albab. Dia menjadi ayat-ayat bagi orang yang berfikir. Siapa itu? Alladzina Allah Orang yang menyebut Allah. Di situ disebut mufrad tunggal. Alladzina Allah Orang yang menyebut Allah qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim ketika berbaring. Tapi tetaplah mursid-mursid ini dilihat apakah dia berpegang kepada sunnah atau tidak. Makanya kita dalam masalah akidah Asy'ari, dalam masalah fikah Syafi'i, dalam masalah tasawuf bukan tasawuf falsafi, tapi tasawuf Sunni Abu Hamid Al-Ghazali dan Abul Hasan As-Sazili dan Junaid Al-Baghdadi. Maka lihatlah kitab Ihya Ulumuddin, dia pakai ayat Quran, dia pakai hadis Nabi. Apa kata Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Luma? Idza ra'aitar rajul kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa terbang di atas awan Yamsi alal ma berjalan di atas air. La taktar, jangan tertipu. Kalau nampak engkau ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan tertipu, jangan terpukau. Tapi pandanglah dia bagaimana berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka dalam bidang tasawuf ini, lihatlah mursyid yang alim, yang berpegang kepada Quran dan sunnah. Kitab-kitab yang dia baca, Ar-Risalah Al-Qusairiyah, Qut Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, Ihya Ulumuddin Abu Hamid Al-Ghazali, dia baca pula kitab-kitab yang ditulis para ulama-ulama yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau mursidnya alim, ikuti. Tapi kalau mursidnya jahil, tidak belajar ilmu, maka jangan ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Seterusnya Ustaz, uh, ini soalan uh, ringan sikit Ustaz. Uh, soalan mahasiswa boleh jadi. Uh, saya masih bujang. Ketika sedang bujang ni sangat khusyuk di dalam solat. Saya bimbang kalau saya kahwin akan menghilangkan saya khusyuk <laughs> dalam solat. Ha, jadi mohon pandangan saya. Dia dia khusyuk sedang bujang itu dia kata khusyuk. Nanti kalau dia nikah tak khusyuk. Bila dia nikah lebih khusyuk lagi. Nikah sekali lagi lagi khusyuk lagi. Hmm. Oleh sebab itu dia cakap khusyuk sedang lajang ni kan sebab dia belum tahu nikah. Dia baru agak-agak aja. Aku agak-agak nanti kalau nikah ini tak khusyuk. Sebenarnya apa yang dialami itu pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Pada zaman Nabi dah ada. Ini bukan terjadi di kuis saja. Zaman Nabi dulu dah ada. Datanglah tiga orang menjumpai istri Nabi SAW. Mereka bertanya, bagaimana ibadah Nabi? Bagaimana tahajud Nabi? Bagaimana sholat Nabi? Taqalluha. Mereka merasa amal mereka ini sikir. Tak ada apa-apanya. Maka yang satu berkata, asumu wala uftir, aku akan puasa tak akan makan sepanjang tahun. Aku wala arqud, aku akan tahajud malam tak tidur-tidur. Yang satu lagi berkata wa ana a'tazilun nisa. Ah inilah dia yang satu tadi yang bertanya tuh. <laughs> Wa ana a'tazilun nisa, aku tidak akan menikah. Karena kalau aku menikah rosak ibadahku. Apa kata Nabi? Nabi datang, Nabi marah. Man Aku aqumu kata Nabi wa uftir. Aku tahajud malam Aku mu'arqud, aku tahajud malam tapi aku juga tidur. Asumu wa uftir, aku puasa tapi aku juga makan. Wa ana atazawwajun nisa dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak ikut sunnahku, maka bukan golongan umatku. Maka menikahlah. Man istata'a minkumul ba'ah, sesiapa di antara kamu yang sudah sanggup mampu menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu menjaga pandangan wa ahsanul farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tak mampu fa alaihi bisawm, hendaklah dia banyak-banyak puasa sunat. Wallahu alam. Uh, susulan dari itu Ustaz, tips untuk khusyuk di dalam solat. Masalah kaitan khusyuk dalam solat, maka tak ada kaitan orang menikah dengan tak menikah. <laughs> Orang yang nikah dampak kali pun kadang tak khusyuk juga. <laughs> Nah, jadi masalah khusyuk dalam sholat ini jangan sangka bila kamu menikah ada istri ada anak lalu tak khusyuk. Itu kan kesimpulan, itu kan dia dia berpikir sendiri, dia berpikir sendiri. Maka yang kita ikuti ini sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah. Silang pendapat. Kalau saya tetap lajang saya khusyuk. Nanti kalau saya menikah ada istri ada anak saya tak khusyuk. Itu kan kesimpulan dia sendiri dari akal dia. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Begitu kata orang Melayu. Akal panjang sejengkal hendak menduga laut. Maka kita merasa kita lebih pandai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata suruh menikah. Ya ma'syar syabab kata Nabi. Wahai para pemuda, menikahlah. Tazawwaju wal walud wal Menikahilah kamu dengan perempuan yang banyak anaknya dan dan penyayang. Ini mukasirum bikum bainal umam. Nanti di akhir hari kiamat di akhirat aku bangga dengan kamu karena kamu banyak. Kalau pemuda-pemuda ini tak menikah, nanti saya khawatir yang sudah menikah ini pula dia merasa perlu menyelamatkan ini. Oleh sebab itu maka Jangan kita pikirkan menurut kita, lalu kita ambil kesimpulan, tapi ikutlah. Fa in tanaza'tum fi syai'in kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah. Tengok Al-Qur'an. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Fankihu ma tabalakum minan nisa. Menikahlah. Masna dua, wasulasa tiga, waruba empat. Fa in khiftum ala ta'dilu kalau kamu tak mampu berlaku adil, fawahidah satu saja. Hadis menyuruh menikah, Al-Quran menyuruh menikah, ulama menyuruh menikah. Wa min asbabil jununi. Wa min asbabul jununi al-azabah. Di antara penyebab gila adalah kerana tidak mau menikah. Begitu dalam kitab fikih mazhab syafi'i. Wa min asbabil jununi al-azabah. Di antara penyebab orang menjadi gila sebab tak mau menikah. Ah, maka menikahlah. Wallahualam. Saudara Ustaz, eh, sunnah yang mudah dibuat dan besar ganjarannya. Apakah sunnah yang mudah dibuat dan besar ganjaran di sisi Allah? Man shalla alayya salawat kepadaku satu kali sallallahu alaihi bi asyra Allah balas kebaikan. Wa hutan anku asyara sayiat Allah berikan balasan sepuluh kebaikan. Wa rufi'at lahu asyara darajat Allah naikkan sepuluh darajah tingkatan kemuliaan. Maka di antara semua amalan-amalan ini, yang amalannya mudah, tapi amalannya berterusan, tidak putus dan dijamin pasti di Allah adalah membanyakkan solawat. Dengan bersolawat segala urusan dimudahkan Allah. Dengan bersolawat segala dosa diampunkan Allah. Dengan bersolawat segala susah hati dihilangkan Allah. Dengan bersolawat dekat kepada Rasulullah. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Akrabu majlisan. Solawat tidak memerlukan ijazah. Salawat tidak memerlukan tariqah. Salawat tidak memerlukan apa-apa. Begitu kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Bila ada orang bersalawat, dari mana kamu dapat salawat ini? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Bagaimana mengamalkannya? Sallu 'alaihi banyak-banyak bersalawat. Banyak-banyak lafaznya dalam Sahih Bukhari. Allahumma salli ala sayyidina. Ada lima lafaz. Salah satu lafaz yang paling mudah adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu maka amalan Aisyah datang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa amal yang paling afdal?" muhawa wa inqalla. Sikit tapi berketerusan. Maka amal ini sikit tak berat, sedekah berat, tahajud berat, banyak selawat. Tapi bukan maknanya selepas berselawat tak lagi bersedekah dan tak tahajud. tahajud tetap, sedekah tetap, tapi tetap banyakkan amalan harian-harian dengan bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz yang terakhir insyaallah pada malam ini uh, disebabkan di hadapan ini ramai anak-anak muda, pemuda, uh, mungkin Ustaz boleh ceritakan kesan uh, kejatuhan khilafah Turki Utsmaniyah secara ringkas dan uh, sehingga akhirnya kesan hari ini yang diisytiharkan oleh Eh, Presiden Amerika Donald Trump untuk eh, deal of the century di bumi Palestin. Bagaimana untuk kita berperanan di bumi Malaysia ini? Wallahu a'lam. Tumbuh tanaman, Selepas itu dia akan bertunas, bercabang, berdaun, berbunga, berputih, berbuah. Selepas itu dia kemudian akan layu dan tumbang. Itu terjadi. Tumbuh tanaman Sayyidina Muhammad SAW. Diperjuangkan Khulafa Rasul Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali. Kuat pada masa Bani Umayyah. Jatuh Bani Umayyah. Naik Bani Abbasiyah. Jatuh Bani Abbasiyah. Islam tetap besar, hebat. Sampai kepada Mesir. Jatuh berkuasa pula 700 tahun di Andalusia. Jatuh di Eropa Barat. Muncul di Eropa Timur. Muhammad Al-Fatih. Sampai akhirnya pada tahun 1000 1923 ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Ataturk. Mustafa Kemal Ataturk. Dulu ada sahabat saya masa belajar kuliah orang Turki kata dia Mustafa Kemal Ataturk tuh makamnya di atas tanah. Sakaratul mautnya enam bulan tak mati-mati. Lalu kemudian makamnya di atas tanah, bukan di dalam tanah, di, di semen di atas tanah, di Angkara. Oleh sebab itu maka bagaimana bisa jatuh? Akibat umat Islam lemah, berpecah belah, sibuk dengan masalah khilafiyah, la tanaza'u jangan kamu bertikai, berkonflik, berpecah belah, fatabshalu eh, kamu akan gagal wa tadhabari hukum kehilangan semangat. Oleh sebab itu belajar dari Turki Utsmani supaya Islam tetap kokoh, tetap kuat, tetap jaya. Itu menunjukkan istana-istana yang megah di Top yang ada di di Istanbul yang begitu hebatnya temboknya 35 hektar dikuasai beratus tahun di dapurnya aja, tukang masaknya aja seribu orang. Bayangkan begitu hebatnya. Hancur berkeping, tumbang. Itu menunjukkan bahwa kekuatan benaan, kekuatan istana, kekuatan tidak kuat. Yang kuat adalah orangnya mesti dikuatkan, manusianya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kemauan yang kuat, orang-orang yang mujahid visabilillah. Oleh sebab itu caranya adalah tidak lain tidak bukan menanamkan akidah dikuatkan, bahwa hidup ini kita tidak terlena dengan dunia. Kata Nabi SAW sampai masanya nanti kamu akan seperti makanan di atas meja makan. Yang satu menarik kakinya, yang satu menarik kepalanya, yang satu menarik dadanya. Aqillatun nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah saat itu kami sedikit ya Rasulullah? Bal antum kathirun. Jumlah kamu banyak. Lakinnakum ghusaun ka ghusail. Tapi kamu seperti buih di tengah lautan yang tak ada kekuatan. Begitulah akhirnya karena dia tiada kekuatan, terpecah belah, ada pengkhianatan, ada kemunafikan. Akhirnya 1923, 1924 tumbang terpecah. mak kuasai Turki Utsmani itu dulu sekarang berapa? 42 negara. Dari mulai Ethiopia, jumlah negara Arab saja 22 negara. Yang bukan negara Arab, Ethiopia di Afrika sampailah negara Rumania, sampai kepada Eropa Barat, Eropa Timur, itu semua di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Nah, kalau ingin mengetahui ini semua, mudah-mudahan dibukakan Allah rezeki nanti pergi umrah, balik dari umrah singgah ke Turki untuk melihat peninggalan-peninggalan itu semua. Tapi al-Islamu ya'lu, Islam akan tetap tinggi wala yu'la alaih. Jangan bercerita tentang Turki Utsmani ini lalu umat Islam menjadi lemah, menjadi takut. Tidak ada seorang orientalis, orang Yahudi bernama Bernard Lewis. Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, tahun 2050 umat Islam akan menguasai Europe. 2050 Islam sudah berkuasa di Europe. Itu yang berkata begitu bukan orang Islam. Tak sampai 100 tahun lagi. Dari mana analisa dia? Jerman akan diisi oleh imigran-imigran yang datang berpindah dari Turki. Orang Turki sudah memenuhi Jerman. Spanyol dengan Perancis diisi oleh orang Aljazair, Maroko, Mauritania, Tunisia mengisi. UK diisi oleh muslim-muslim yang datang dari India, Bangladesh, Pakistan. Tempat-tempat strategik diisi oleh orang Islam. Sedangkan mereka punah. Kenapa punah? Sebab mereka tidak mau menikah. LGBT terkena virus HIV, HIV meninggal dunia. Sedangkan umat Islam pula banyak anaknya. Makan tidur, makan tidur sepuluh. Otaknya cerdas, banyak. Sekarang sudah, Masya Allah, Tabarakallah. Bernard Lewis, Yahudi ketakutan. Islam akan banyak, Islam akan tidak perang. Islam menguasai Europe tidak dengan cara perang. Tapi dengan cara apa? Dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Maka Islam yang paling cepat pertumbuhannya amat sangat pesat di Europe hari ini. Maka muncullah Islam powia, ketakutan terhadap Islam. Takut mereka. Maka dipancinglah Islam ini teroris, Islam ini fasis, Islam ini akan membunuh, Islam ini akan memancung. Tapi apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya. Allah membalas. Wallahu khairul makirin. Allah itu amat sangat kuat balasannya. Maka begitu Islam di Islam fobia ditakut-takutkan, Islam kalau berkuasa akan membunuh, orang makin mencari-cari Islam, maka berbondong-bondong orang datang ke Maghribi. Mereka datang dari Spain, datang ke Maghribi, bersahadat ramai-ramai ke masjid-masjid masuk Islam. Khasnya lagi selepas peristiwa 11 September, meramai-ramai sebab mereka mencari Islam, mereka cari dakwah-dakwah Islam, mereka download buku-buku tentang Islam. Akhirnya mereka waraaitan nasa idza jaa nasrullah kalau sudah datang pertolongan dari Allah wal kemenangan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan saya percaya janji Allah Subhanahu wa taala, innaka la tukhliful mi'ad. Ada satu yang belum. Nabi dulu berjanji 700 tahun lamanya. La taf la tuftahunna la tuftahannal Qastantiniyatu. Nanti Konstantinopel pasti akan direbut oleh umat Islam. Wala ni'mal amiru amiruha. Pemimpin panglima perangnya, pemimpin terbaik wala ni'mal jaisu dzalikal jais dan pasukan tentaranya adalah yang terbaik. Ketika Nabi berkata begitu semua awa apa kata mereka? Majnun, gila, sahir, tukang sihir, kadzab, pembohong. Tapi 700 kemudian siapa yang menyangka ternyata persis seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi yang belum terwujud janji Nabi. Apa dia? Rom. Rom itu adalah Europe. Itulah yang dikhawatirkan oleh Samuel Huntington dalam bukunya clash civilization. Itu juga yang dikhawatirkan oleh uh, Bernard Lewis. Tapi janji Allah SWT akan terwujud. Tidak dengan perang, tidak dengan membunuh. Tapi dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Akan lahir sarjana-sarjana, akan lahir Muslim scholar. Yang akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas langit kata Allah. Wa fi anfusihim. Bahkan dalam diri mereka. Hatta yatabayyana lahum annahul haq sampai nyata bahwa janji Allah itu akan benar, janji Allah itu akan terwujud. Al-Islamu ya'lu, Islam tinggi wala yu'la alaih. Tidak ada yang melebihi daripada Islam. Insya Allah Allah akan menolong Islam. Islam ini pasti akan ditolong Allah. Andai kita tidak ditolong Islam, kita tinggalkan Islam ini. Islam pasti ditolong Allah. Yang jadi masalah adalah apakah kita masuk dalam catatan para penolong-penolong Islam. Intan surullah. Faiz qala Isa bin Maryam alil awariyin. Ketika Isa berkata kepada awariyin, "Man ansari ilallah?" Siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al-awariyun. Awariyun berkata, "Nahnu ansarullah." Kami yang akan menolong agama Allah. Sekarang saya bertanya, ingatlah ketika Abdul Somad berkata kepada penuntut-penuntut di kuis, "Siapa yang akan menolong agama Allah?" Hmm, tak ada. Kami yang akan menolong agama Allah. Insya Allah. Insya Allah kita akan tolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah yang surkum, Allah akan menolong kamu. Allah akan menguatkan kaki kamu. Allah tidak tanya berapa harta yang kau beri. Allah tak tanya apa yang sudah kau buat. Allah tak tanya berapa darahmu yang tumpah untuk jihad. Tidak. Tapi yang ditanya Allah adalah apa yang sudah kau ikhlaskan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita termasuk yang boleh menjawab pertanyaan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Takbir. Takbir. Wallahu alam alhamdulillah masih banyak diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Seri Ulama Setia Negara Indonesia Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Dr. Abdul Samad di atas uh, perkongsian ilmu yang begitu padat serta soal jawab. Ah, tuan perempuan hadirin saya mohon maaf kalau ada soalan yang tidak sempat kita tanyakan pada malam ini.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 ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله Tuhan yang mengampunkan semua dosa. Tuhan yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Kami mohon padamu ya Allah di dalam majlis yang penuh keberkatan ini yang hadiri yang dihadiri oleh para ulama yang dihadiri oleh penuntut ilmu yang dihadiri oleh anak-anak yang tidak melakukan dosa ampunkanlah dosa kami ya Allah dosa yang telah lalu dan yang akan datang yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampun ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampun ampunkanlah dosa guru-guru kami, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkanlah dosa sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa yang telah lalu dan yang akan datang yang sengaja atau tidak sengaja yang terang atau yang tersembunyi ya Allah Tuhan yang memperkenankan setiap permintaan kami mohon padamu ya Allah untuk guru kami Ustaz Dr Abdul Samad panjangkanlah umur beliau dalam kebaikan kurniakanlah beliau kekuatan Berikanlah beliau ketabahan. Jadikanlah timbul pada diri beliau cahaya. Pada wajahnya, pada lisannya, pada pergerakannya, tingkah lakunya. Agar mudah menjadi ikutan. Ya Allah, begitu juga untuk pensyarah kami di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Kurniakanlah kepada semua tenaga pengajar di sini ketabahan dan kesabaran. Pancarkanlah cahaya. Cahaya daripada wajah guru-guru kami, pensyarah-pensyarah kami agar mudah menjadi ikutan kepada pelajar-pelajar. Ya Allah, kepada pentadbiran kuis, kurniakanlah kepada pemimpin-pemimpin ini nampak yang benar itu benar dan mudah mengikutinya dan nampak yang salah itu salah mudah menjauhinya. Jauhkanlah kuis daripada sifat hasad, dengki, takabur, benci membenci. Sebaliknya ya Allah, gantikanlah semua dengan sifat mahmudah, sayang menyayangi, bersatu padu, kasih mengasihani antara satu dengan yang lain. Ya Allah, untuk pelajar-pelajar kuis yang hadir dalam majlis ini dan yang tidak hadir, kurniakan kepada mereka lapang dadanya, tenang hatinya, luas pemikirannya, tajam ingatannya, Kurniakan mereka ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat agar boleh menebus diri mereka di hari akhirat. Ya Allah, kami mohon padamu kerana engkau yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadikanlah setiap yang hadir ke majlis ini membawa barakah. Yang pulang membawa barakah. Dan yang ditinggalkan di kuis adalah barakah. Ya Allah, kami mohon padamu, jadikanlah ilmu yang disampaikan pada malam ini barakah dan menerang hati kami. Sesungguhnya engkaulah yang menerangi setiap hati dengan ilmu ya Allah dan jangan engkau cabutkan ilmu daripada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا نسألك بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Inna minkum taqabbal karim. Saudara sekalian, suka untuk saya sebutkan alhamdulillah salah seorang uh, guru kepada tuan guru Ustaz Abdul Somad iaitu juga guru kepada kami di kuis uh, iaitu Ustaz tuan guru Dr. Zikmal Fuad uh, Ah, berada di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis. Jadi kalau beginilah ah, kelahiran anak muridnya Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, ah, saya menyatakan dengan penuh bangga inilah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor yang bersedia menerima anak-anak tuan-tuan, menerima rakan-rakan yang insya-Allah sama-sama kita masuk berdaftar menuntut ilmu mudah-mudahan kitalah lah yang terus membawa agama Allah Subhanahu taala ini insyaallah. Pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Selangor MAIS, e Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, eh, seluruh pihak yang terlibat eh, khususnya TV Al Hijrah di atas rakaman pada malam ini dan tuan-tuan semua insyaallah terima kasih di atas segala sumbangan. Eh, mohon maaf salah dan silap aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.